السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا أبو رسول صادق الوعد الأمين Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada Sungguh sangat indah di pagi hari yang sejuk ini Allah begitu banyak memberikan kenikmatan Udara yang segar, energi kepada diri kita Kemudian Allah limpahkan rezeki yang begitu banyak Yang hendaknya kita bisa meraihnya Terserah yang sebanyak-banyaknya, yang seberkah-berkahnya tergantung kepada diri kita. Pemirsa yang berbahagia, bertambah kebahagiaan kami di studio televisi Republik Indonesia di pagi hari ini karena kita bersama dengan mimbar Nurus Salam yang memang kehadirannya sangat kita rindu-rindukan setiap hari Kamis pagi di televisi yang kita cintai TVRI dan juga saudara saudara kita yang ada di studio dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah di bawah Majelis Zikir Nurus Salam. Apa kabar Ibu Bu nih? Jauh ya dari Anyer ya? Jauh enggak? Hah? Lumayan. Alhamdulillah enggak ada badai. Enggak ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa dan juga saudara kami di studio Di pagi hari ini judulnya adalah Zikir di tengah kesibukan Artinya walaupun kesibukan apapun Kita Nah, zikir. Nah, untuk keterangan selanjutnya nanti kita akan ditemani oleh guru kita yang kita cintai yaitu Kiai Haji Muhammad Maktum. Apa kabar Kiai? Sehat alhamdulillah. Waduh, enggak benar. Oh, ketemu di Muktah. <laughs> Iya. Sekarang ketemu. Ketemu ya, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sering zikir sih. Oh, senang zikir. Sehat, oh iya, judul pada hari zikir kan. Oh iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik pemirsa dan juga hadirin hadir sekalian di studio kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Eh, di pagi hari ini alhamdulillah kita akan mendengarkan begitu banyak cerita-cerita mengenai zikir. Banyak zikir dong. Kita kalau zikir insya Allah kayaknya ngomongnya tuh enak benar. Sebenarnya zikir itu apa? Dan kemudian yang dikatakan zikir sore, zikir pagi segala macam bagaimana sih sebenarnya? Dan apakah sebenarnya yang dimaksud zikir? Kita dengarkan kepada Kiai Muhammad Mahdum kami Besar. Terima kasih Pak Sudri Fahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa TVRI di mana saya berada, kaum muslimin dan muslimat, terutama ibu-ibu dari Al Hidayah yang saya hormati dan saya muliakan terutama saudara saya dari Menteri Fahir Khatib yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat Amin Allahumma amin. Di antara sifat manusia yang tidak bagus yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an Pak Ustadz yaitu seperti yang Allah terangkan dalam surah Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad Sungguh kami ciptakan kehidupan manusia Manusia itu tikabat gelisah Serba salah hmm. Lebih jelas lagi dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hmm. Innal insana khuliqa halu'a Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan serba salah. Ida masahu syarru jazua. Hmm. Apabila diterima kesusahan goncang jiwanya keluh kesah keluh kesah hmm. tapi kalau diberikan kenikmatan wa idza massahul khairu manu'a dikasih kenikmatan rezeki banyak manu'a hmm. manu itu manu'a itu bakhil pelit <laughs> medit koret kumet nah udah semua-mua dan saudara-saudaranya deh ya <laughs> Manuah itu pelit. Nah, ini di antara sifat manusia yang yang serba salah. Dikasih panas, gelisah, gerah. Kata orang sana bilang harudang. Dikasih hujan, alhamdulillah banjir. bocor. Wah, serba salah manusia tuh. Tidak ya, serba. Dikasih sehat, nggak ingat Allah dikasih sakit ngeluh ngeluh serba salah manusia itu gak punya duit gelisah resah ada yang sampai putus asa ada yang sampai bunuh diri dikasih duit juga gelisah juga ada tetangga di sana gak punya duit ngomong aja ya Allah nggak punya duit nggak punya duit eh begitu dapat arisan 3 juta rupiah masih gelisah juga pusing, pusing. Kurang, kali. Ya? Iya. Oh. Ditanya sama temennya, kenapa ibu kok kemarin nggak punya uang? Kayaknya pusing. Sekarang dapat arisan 3 juta pusing. Bagaimana nggak pusing? Arisan 3 juta, utangnya 7 juta. <laughs> Begitulah manusia. Ada lagi yang lucu. Suami ada di rumah pusing. Iya. Yeah. Nggak pulang-pulang, pusing mending mana ayo ah begitu manusia manusia begitu sebagiannya sebagiannya Sebagian. ini sini enggak nih oh ini enggak alhamdulillah bagus ini kelihatannya nih ah, karena karena ahli ibadat yeah. karena ahli zikir ini kelihatan Uh, kalau ahli ibadat wajahnya cerah-cerah. Cerah-cerah iya. ya. Kelihatan, terang-terang lagi. Biarin banyak utang. Iya, terang-terang. Kenapa? Kenapa terang? Oh, ada lampu. ada lampu. Kan jadi seger pagi-pagi begini enak yeah. kan? Tenang. Kalau ahli zikir begitu nggak pernah resah. Makanya tadi ayat itu dilanjutkan. Apa kita semua seperti itu? Enggak. Kata Allah, illal musallin. Hmm. Yang tidak pernah resah tidak pernah gelisah, nggak pernah berubah, hanya orang-orang yang sholat. Ya. Nah, inilah nampak. kadang ya, kadang-kadang belum sarapan pagi aja ceria orang ini. Iya. Nggak ada yang nggak ada yang sulit orang Islam. Ilal musallin. Sedangkan yang nama sholat itu kata Allah wa akimis salata lidzikri. Ya. Laksanakan dirikan sholat itu untuk zikir kepadaku Eling kepadaku Ternyata Zikir itu akan menenangkan jiwa. Inilah pentingnya zikir. Apa itu zikir? Secara etimologi, secara bahasa, zikir itu artinya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Menyebut Allah. Saudara-saudara, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah berarti kita sedang menyebut Allah. Kita sedang ingat kepada Allah, sedang eling kepada Allah. Itulah pentingnya orang yang berzikir kepada Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang beriman itu akan tenang jiwanya. Tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Dan sungguh memang dengan berzikir kepada Allah itu hati-hati akan tenang. Masalahnya begini Pak Ustaz ada orang yang udah zikir tapi nggak tenang-tenang. Iya. Saya Pak Ustad baca la ilaha illallah seribu sehari. Tapi pusing mah tetap. <laughs> Ada yang begitu Bu ya? ya? Ada yang begitu. Baca subhanallah, baca ini sudah dibaca tapi tidak tenang-tenang hatinya. Masalahnya apa? Kalau kita pernah mendengar ada ungkapan yusallun wala yusallun, ada orang yang sholat tapi tidak dinilai sholat, ada yang yasumun wala yasuhu ada orang yang berpuasa tapi tidak dinilai puasa, ada pula orang yang yazkurun wala yaskurun Mereka itu zikir kepada Allah tapi tidak punya nilai apa-apa zikir Eh, makanya ini yang paling penting adalah di samping melafalkan zikir tapi juga pengamalan Mengekspresikan zikir itu, menerapkan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang terpenting. Zikir itu sendiri harus dibaca. Ketika kita dapat kenikmatan baca zikir, tasbih kepada Allah. Bukankah kita sudah hafal ayatnya? Ida jaa nasrullahi wal fath waraitanna sayadkhuluna nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastal ya. innahu kana tawwab kalau ahli zikir mah apa semua luar oh, apa sebabnya ya surah an-nasr <laughs> surah yang pendek itu malah katanya tuh surah gacoan tuh surah oh gacoan kalau sholat itu lagi itu lagi dibaca hmm. sama satu lagi yang gacoan tuh jadi apabila kita dapat kenikmatan, kena kemenangan, kesehatan dari Allah, jangan lupa tasbih, zikir kepada Allah ini. Banyak orang jadi suruh Jadi kapan dan di mana saja kita sedang berada diperintahkannya zikir kepada Allah terutama. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah ketika kamu sedang ke, berada dalam kenikmatan, sedang sibuk menghitung uang. Banyak orang yang zikir kepada Allahnya lagi nggak punya uang, tapi begitu lagi ngitung-ngitung duit, lupa sama Allah. Ada orang yang seperti itu Pak Ustaz Banyak ya Banyak ya Ada juga kayaknya Ada lah jangan banyak ada ya Ada ada ya Ada juga kalau banyak ya. Iya ada <laughs> Coba perhatikan dulu dalam surah Fusilat ayat 51. Surah apa, Bu? Fusilat. Ayat berapa? 51. Pasti belum apa dah. <laughs> A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa idha an'amna 'alal insan a'rada wa na'a wa idha mastahu syarru fadu du'a'in arid. Apabila kami beri kenikmatan kepada manusia, kesenangan, itulah warungnya laku, sawahnya banyak, tambaknya uh membludak hasilnya. A'rada menentang Allah wa na'a bihi, menjauh dari sisi Allah. Disuruh ngaji lupa. Sibuk. Sibuk. Kekaur. Sudah-sudah ya saya hormati dan saya muliakan. Disuruh dia ajak, diajak berzikir nggak mau, belum sempat. Sibuk orang itu uang. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijadihi. Menjauh dari Allah, ke majlis taklim jauh. Ya, ya. Kecuali majlis taklim Al Hidayah. Ya. Punya uang nggak punya uang ngaji. Bahkan alhamdulillah sodakohnya nggak pernah berhenti. Amin. Bahkan langganan. <laughs> Gak pernah berubah dari seribu. Sodakoh ada langganan ya? Ah, langganan. Gak pernah berubah. Seribu langganan. Dari zaman dulu. Iya dari zaman dulu. <laughs> Sampai-sampai ada anekdotnya tuh. Kan kalau kebaikan bu, kebaikan kan dicatat oleh malaikat rohim. Ah. Kalau kejahatan kan dicatat oleh malaikat atid. Ah. Begitu ada orang beramal, kata atid, eh Rafid, lihat tuh lihat, perhatiin, enggak ah, lihat tuh udah tahu. Kenapa? Udah langganan gitu. <laughs> seribu punya uang banyak seribu. Oh, sedikit seribu. Di zaman dahulu begitu zaman dahulu. Itu sekali ya. yang saya hormati dan saya muliakan, wa anak an'amna 'alal insan a'rada wa na'abi janibi. Menjauh dari Allah, enggak pernah dekat kepada Allah. Tapi begitu wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Begitu dikasih kesulitan, musibah, bencana, doanya panjang-panjang semua zikir dibaca, bahkan tasbih aja habis tujuh. Pada copot tuh tasbih. Saking banyaknya dibaca itu sekalian. Oh, malu sama Allah. Kita sama orang tua sama mertua aja ingat waktu susah aja juga malu ya. ya. E, mestinya ingat sama orang tua kapan dan kapan saja kita harus ingat. Jadi begitu ibu sekalian termasuk kita kalau ingin ditolong kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, justru di tengah kesibukan, sibuk menghitung harta, sibuk sibuk menghadapi apa namanya pekerjaan. Di nanti di situ ada uh, intervensi Allah Subhanahu wa taala sangat dominan. Coba bayangkan. Kalau misalnya kita kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Semua urusan yang tidak diawali dengan bismillah absar jadi agsaul barakah. Nggak ada berkah. Apa artinya uang banyak nggak berkah? Mendingan uang banyak berkah saya sih. iya. Udah uang sedikit nggak berkah. Mendingan apa? Iya. Ada orang suami istri, suaminya ganteng, istrinya cantik, rumahnya bagus, mobilnya bagus, nggak berkah. Buat apa? Mendingan juga istri cantik berkah rumah gede bangun. rumah gede gitu yeah. Iya. sekalian yang saya hormati dan saya muliakan ah itu makanya ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah ingat kepada Allah di tengah-tengah kesibukan nanti Allah akan ingat kepada kepada kamu di waktu kamu sulit sekarang kamu sedang enak sedang jaya sedang sibuk mengurusi ini dan itu harus ingat kepada Allah Kenapa tadi saya katakan Bismillahirrahmanirrahim Orang yang baca Bismillah dalam kegiatan kebaikan-kebaikan itu Begitu dia baca itu akan mendapatkan berkah dan mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena apabila orang meyakini Bismillahirrahmanirrahim itu, setiap aktivitas yang ia lakukan, dia yakin intervensi Allah itu sangat dominan. Hmm. Kalau demikian, kalau dia berhasil nggak sombong. Dia usaha, diawali dengan bismillah, untung gede. Alhamdulillah. Rugi, Nah, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, karena Allah belum Allah belum ridho berarti. Allah belum ri, belum ridho. Tapi Allah kalau orang tidak apa, orang tidak meyakini Allah itu intervensi dalam kegiatannya, maka tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya. Mari kita perbanyak zikir kepada Allah. Tazkurullah zikran katsira. Semakin banyak kita menyebut Allah, ingat kepada Allah, semakin sering Allah menolong kita. Ini yang terpenting. Ada orang Ustaz lagi sehat lupa Allah. Eh waktu sakit baru ingat Allah. Ya. Panas dinginnya Allah disebutin. <laughs> Apa kata orang sana bilang meriang. Meriang. Yeah. Panas dingin. Waktu sehat, waktu gagah, nggak pernah zikir. Eh begitu sakit, panas dinginnya Allah, Allah, <laughs> Allah. Makanya malah pakai pakai pakai irama Allah. Iya, <laughs> dilaguin. Dilaguin. <laughs> kesika jadinya. Ah, kesika Ini sekali yang saya hormati dan saya muliakan. Mari kita banyak berzikir kepada Allah. Apalagi nih kita yang sudah sepuh-sepuh pantas ketika menunggu waktu maghrib, hmm. di saat-saat pagi datang, di saat-saat sore tiba, eh, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan saja waktu kita dipanggil oleh Allah, Dalam. lidah kita masih basah menyebut zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibaca la ilah illallah. Man kala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa menyebut la ilaha illallah dijamin masuk syurga. Pak Ustadz, kalau begitu saya nggak usah sholat Pak Ustadz. Nanti aja kalau mau meninggal saya baca itu. <laughs> Oh nggak bisa. Man syabba ala syai'in syabba Allah bisa karena biasa. Orang yang biasa menyebut la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, ada harapan nanti waktu meninggal bisa menyebut la ilaha illallah. Tapi kalau biasa ngomel, meninggal Bodoh meninggal ngomel. Oh, apalagi yang biasa ngomel kepada suami. Hmm. Kan ada orang yang ngaji si rajin. Seminggu sampai 21 kali. <laughs> Ngaji terus kerjaannya. <laughs> ya kan? Tapi ngomel jalan terus. Bahkan saya baca terhadap orang yang begitu susah tuh menyebut la ilaha illallahnya. Hmm. Bahkan kata Nabi, wanita yang seperti itu yang gampang ngomel tuh ngomong seperti itu kata Nabi dalam kitab Uqudul Legend Tibayani Hukuki Zawjain katakan wanita yang berhak mendapat kapling di neraka oh. Oh, di neraka ada kaplingnya <laughs> yang pertama adalah baziyatul lisan ala zaujia yang lidahnya uh, tajam ji kepada suami Uh, ya, berarti jarang zikir itu jarang zikir kalau wanita iya. yang sering zikir kepada Allah oh lidahnya iya. bagus suami yang pulang terlambat masya Allah pak hmm. terlambat pak ya masya Allah capek, capek pak ya <laughs> iya, oh, iya. alhamdulillah pulang udah selamat pak boleh boleh iya. sambil nonton TV apalagi nonton TV-nya kan pagi-pagi nonton nah, TV RI kan nggak apa-apa kan nah, gitu. tidak apa tidak apa-apa sambil zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya ibu sekalian mari kita berzikir kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun Mari kita jangan lupa. Zikir itu banyak. Banyak ragamnya, banyak caranya. Yang tadi saya katakan, ada orang yang zikirnya sudah rajin, tapi hikmah, fadilah daripada zikir dia belum peroleh. Kenapa? Karena dia baru bisa melafalkan zikir, tapi belum bisa mengamalkan zikir. Kalau tadi bismillah seperti itu keadaannya, termasuk juga la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah, baca sebanyak-banyaknya. Abdul zikri La ilaha illallah Zikir yang paling abdul La ilaha illallah Miftah jannah La ilaha illallah Kuncinya surga ya. oh. Tapi pengamalan la ilaha illallahnya yang kurang nih hmm. Apa itu? Mari kita terjemahkan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Kalau memang tidak ada Tuhan selain Allah Berarti ini kita ini adalah hamba Allah. Allah itu Tuhan kita. Ya. Kalau memang kita ini hamba Allah, harus nurut dong kepada Allah. Jangan nurutnya dekatnya kepada Allah waktu ada perlu aja. Oh, ada perlu dekat sama Allah. Nah, saya yakin dan percaya terutama zikir itu yang namanya zikir ingat Allah apa saja termasuk Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah fama ba'da kalamillahi min kalam tidak ada ucapan, tidak ada pembicaraan kalimat yang lebih mulia daripada Al-Qur'an. Ibu kalau mau zikir Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu apa saja yang mana saja itu bagus. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya seperti rumah yang akan roboh. Ya rumahnya bagus orang Islam. Rumahnya bagus, lux, ventilasinya cukup tapi nggak ada suara Al-Quran di dalamnya, nggak mulia. Rumahnya bagus, nggak ada Al-Quran nggak mulia, apalagi rumah-rumah butut. Ya, ya, udah merubuh, <laughs> udah merubuh, udah rumahnya butut nggak nggak zikir kepada Allah. Orang yang rumahnya biasa-biasa aja, sederhana saja, zikir kepada Allah, sering baca Quran mulia, apalagi rumah-rumah ibu-ibu al-hidayah pasti lebih mulia. Oke okay, ya, mungkin kita kalau ke rumah orang tuh ya, yeah. Iya. masuk seorang kadang-kadang masuk tuh terasa tuh sejuknya tuh ya. Uh. Luar biasa rumahnya sederhana, tapi kita masuk, wah enak bener ya. Iya. Oh. Itu kalau menurut hadis Nabi ya. itu karena hafat alaihimul malaika wa ghasyat alaihimur rahmah. Hmm. Orang yang rumahnya sering dibacaan Al-Qur'an, malaikat menaungi. Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah uh bertebaran di situ. Makanya sejuk. Enak kalau orang yang ahli ibadah sering zikir, sering baca Quran sih. Hidupnya tenang. Sarapan pagi-pagi cuma pakai nasi goreng aja. Uh. Pakai daging goreng, uh. Ah. memping, kapsul, mempal daging. Uh. Ah. Tenang aja. Tenang aja. Di kantong ada cek 40 juta. Wah, tenang. Alham, Alhamdulillah. Tuh, makanya ada orang. Ada orang begitu masuk rumahnya, serem. Ada ya. Oh, jadi zikir. Saya baca hadis Nabi Pak Ustadz dalam kitab Tanfihul Kaul yang berbunyi gini Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan dhaba asyaitan kama yadhubu ar-rasas minan nar Siapa yang membaca la ilaha illallah sekali maka setan-setan penggoda itu akan lumer seperti timah terbakar api. Hmm. Makanya orang yang sering zikir, setan jauh. Orang yang sering baca Quran, setan jauh yang ada dalam malaikat rahmat. Makanya tenang hidupnya. Yeah. Rumahnya tenang, berkah karena yang namanya rahmat malaikat Allah menaungi rahmat dan kasih sayang Allah bertebaran di situ. Makanya orangnya enak. enak. Wajahnya juga dilihatnya enak. Ya, karena rahmat Allah sempat enggak serem. serem. Ya, sekarang kan orang maunya diserem-seremin ya. ya. Hmm, ya kayak Ada di Anyar tuh rumah rumah pinggir laut nih. Serem. Enggak iya. pernah jikir. Iya. Kuntul anak lu. Oh, itu. Coba deh. Serem. Kalau sering baca Al-Qur'an, baca zikir, wadah Allah. Uh, itu setan-setan jauh. Berarti sekarang ini kan lagi uh, ekstrim ya. Iya. Panasnya, panas luar biasa ya. tahu tiba-tiba kalau dipakai zikir oh nikmat ada jangan jauh dari majlis zikir lah <laughs> gitu. baik baik baik eh, tambah menarik ya tambah menarik menarik mau urusannya cuma zikir doang tapi ternyata dijabarkan begitu luas ya aduh ilmu itu tambah digali tambah kecil ilmu kita ya hmm. pemirsa dan uh, saudara kami di studio kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa dan saudara kami yang ada di studio Rupanya zikir itu nggak sembarangan Nilainya begitu tinggi Hasilnya luar biasa Baiti nati, Rumahku adalah surgaku Ya jelas dong kita zikir Tatu malaikat penaungah luar biasa Kita zikir setiap saat Tapi baru tahu bahwasanya dilingkari oleh Para malaikat luar biasa indahnya Nah, kami kasih kesempatan untuk bertanya. Uh, Ustaz belum tanya nih, silakan silakan Pak silakan silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillah wala haula wala quwata illa billah. Aba ba'du. Terima kasih kepada para asatid yang ada di depan, terutama Bapak Kiai Haji Mahdum dan juga Pak Kiai Rifai yang telah memberikan waktu untuk bertanya tentang zikir di tengah kesibukan. Namanya? Nama saya Haji Mansur, bukan Haji Halaman Kena Gusur. Oh, <laughs> ya. Itu Mansur Allah Nasir anak Mansur. Mansur. Jadi Allah Nasir anak Mansur. Mansur. Ya, berbicara masalah kesibukan, hampir setiap manusia semua sibuk dengan urusan dunia, sebab memang kita hidup di dunia. Tapi yang kita perlu soroti bahwa dunia, ad-dunia majra'atul akhirah. Jangan lupa bahwa kita nanti mengetam di akhirat yaitu hasil daripada dunia kita. Yang kita akan tanyakan sesuai dengan tadi yang diucapkan oleh Bapak Kiai di, dalam surat Al-Ma'arij innal insana khuliqa halu'a wa idza masau saru jazua wa idza masau khairu manua illal musol illal musallin ini adalah kecuali orang-orang yang soleh mudah-mudahan kita di dalamnya amin. amin Pak Kiai mohon diterangkan dengan detail sebab kita ini adalah orang-orang yang sibuk sibuk dibuat oleh sendiri hmm. lupa dengan yang penciptanya Ya. Padahal kita ini yang diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Jadi ya. targetnya kita di dunia ini adalah liya'budun. Hmm. Yang disebut pakia tadi hamba Allah berarti apapun yang perintahkan Allah adalah sam'an wa ta'atan. Tidak ada komen, tidak ada alasan apapun. Kalau itu memang dari Allah. Oleh karena itu trik apa aja atau kiat-kiat apa aja supaya kita ini jangan sampai terjadi hubud dunia Sebab kalau udah hubud dunia maka kita tepatnya nanti di neraka. Neraka naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan trik-trik ini nanti kita akan bawa ke Anyer. Majelis taklim kita ini majelis taklim zikir, majelis taklim al-hidayah, kampung Gudangareng, Anyer, Serang, Banten. Jadi kita orang Banten supaya nanti dapat oleh-oleh, supaya menghadapi hidup ini tidak resah, gelisah. Sebab sementara ini banyak orang kekurangan, kekurangan harta gelisah terus. Hmm. Punya seribu pengen dua ribu Punya 2 juta, pengen 3 juta. Bahkan udah punya isi atas bawah semuanya tetap aja kurang. Jadi kiat-kiatnya ya. Nah, kiat-kiatnya apa saja nah. yang bisa kita uh, menangkis atau mengurangi minimal. Nah, seperti itu. Ya. Apalagi ya. memberikan, memberikan kemaksim, eh, uh, kemaksimalan ya, ya. untuk bisa hidup lebih sakinah mawadah warohmah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kiai ini ini semuanya kiai murid-muridnya kiai Abdul Jabbar. Masya Allah. di Anyar itu. Masya iya. Allah, ya. Masya Allah. Jadi sebetulnya yang namanya orang Islam itu sesuai dengan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dalam hadis dalam doa itu sebetulnya ter, tercermin orang Islam itu disuruh bahagia di dunia bahagia di akhirat yang nggak boleh adalah cinta dunia lupa akhirat oh, cinta dunia lupa akhirat kalau ibu pakai baju bagus dituruh itu diperintah Innallah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafa Allah senang kepada yang indah, yang bagus, pakai baju yang bagus, kayak jamaahnya Nurul Hidayah. Al Hidayah ini kan iya. bagus-bagus ya. seragamnya. Iya. Ya. Kan nggak dapat sepuluh ribu itu nggak dapat mahal, mahal ini ya. mah. mahal kalau soal udah lunas apa belum itu masalah iya. kedua nah, masalah masalah kedua bermerek nih bermerek oh iya silakan jadi sekali dan saya hormati dan saya muliakan silakan cinta bikin rumah yang bagus orang Islam itu silakan itu yang namanya hasanah fid dunya, yang pertama baitun wasi' rumah luas enak kalau rumah bagus mah luas kan enak ada majlis taklim ada majlis zikir pada datang jamaah saudara kan enak kan coba kalau rumah sempit hmm, begitu coba kalau rumahnya luas begitu keluarga datang kak Ece, mbak saya mau lagi nginep boleh tuh di kamar nomor 14 ya. Iya. banyak keluarganya datang lagi hmm. saya mau, mau bermalam di sini silahkan di lantai 17 hmm, enak kan begitu ya, tamunya balik lagi oh, balik ternyata nomor 17 nggak ada ya gitu cuma sampai nomor 3 ya, kan? ada karena apartemen di sana oh, apartemen. Iya. begitu mau pulang rekeningnya ada ya. oh. Iya, sekali dasar mati dan semut yang gak boleh adalah hubud dunia hatil akhirat. cinta dunia lupa akhirat kalau cinta dunia, begitu dapat dunia untuk kebutuhan akhirat, wah itu nggak apa-apa itu. Ya, ya, ya. Itu namanya malah digunakan kehidupan dunia itu untuk kesenangan di akhirat. Itu yang pertama. Yang nggak boleh bagaimana kita supaya jangan terlalu cinta kepada dunia. Kiatnya adalah kiatnya adalah ada dua minimal uh, orang dalam sufi itu ada ada istilah zuhud dan kona'ah Oh, zuhud dan, dan kona. Zuhud itu tidak kona ah itu menerima alhamdulillah merasa cukup dan tidak pernah memeli, mencari sesuatu yang tidak pernah akan tercapai. Dan orang yang seperti ini adalah mereka yang bersyukur kepada Allah. Supaya kita bersyukur kiatnya adalah jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain yang lebih banyak hartanya. Iya. Oh, ini sering begitu tuh. Sering begitu. Oh. ajak ngaji, ayo kita ngaji. Hmm. Empok mah enak, kakak sih enak ngaji. Orang rumahnya udah bagus, saya kan masih ngontrak gitu. Begitu udah ngontrak, nggak ngontrak udah punya rumah masih kecil, ntar aja kalau rumahnya gede gitu. Nah. Manusia emang nggak cukup-cukupnya ya. Begitu diajak ngaji, diajak zikir di, di Al Hidayah, hmm. ada gitu. Oh, masih anak punya anak kecil. Hmm. kalau anak saya udah gede, eh ini bulan gede udah anak hamil lagi. oh, <laughs> jadi ribuh manusia kayak begitu. Jadi makanya mesti gerakan. Jadi kiatnya adalah diantaranya supaya kita ini tidak terlalu cinta kepada dunia, lupa akhirat zuhud dan kona'ah ya. merasa cukup alhamdulillah ya Allah diperintahkannya banyak cari harta itu Begitu dia cari banyak, sebut saja satu miliar. Cari uang satu miliar. Eh dapatnya cuma sepuluh ribu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Ya. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kithir. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sedikit sama dengan ya, tidak bersyukur kepada nikmat yang banyak. Karena yang banyak itu kalau nggak ada yang sedikit nggak bisa ya. Iya, satu miliar pun kalau kurang seribu nggak jadi sembilan ya. ya. Makanya yang belum punya uang satu miliar diem aja udah tenang aja. Yang seribu aja manfaatkan dulu. Hitungnya juga susah. Hitungnya aja itu. Makanya saya sih biarin nggak punya rekening dua puluh lima miliar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak punya rekening ya. Tapi hidupnya kan tenang. Dan ketenangan itu, syukur inilah yang akan mendatangkan ketenangan mendatangkan ketenangan. Kona'ah dan zuhud ini yang akan mendatangkan ketenangan. Tidak akan kalau bahasa Jerman baratnya ngarau kusiku. <laughs> oh, tahu, tahu. Ya, itu artinya ya ngarau kusiku artinya orang udah banyak dikumpulin begitu masih sikutnya masih dipakai ngumpulin juga. Yang ada adalah oh berserakan bertebaran yang ada. Atoma yuzhibu ma jama' serakah itu akan menghilangkan sesuatu yang sudah terkumpul. Jadi itu mungkin kiatnya Ustaz ya, ya. bahwa kita harus jujur dan qanaah iya, iya. sehingga kita tidak akan terlalu cinta kepada dunia. Iya. Jangan kurang aja ya. Kurang. Dikasih kurang lagi, kurang, kurang lagi ya. Itu kan gak akan bahagia. Itu kan sifat manusia ya. Manusia ya. Hmm, Mungkin yang lain silakan. Yang lain silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama saya Siti Mas Falah eh, dari Majelis Taklim Al Hidayah Gudang Areng Anyar Serang Banten. Eh, langsung aja Pak ya. ya. Saya tidak ini terima kasih dikasih waktu untuk bertanya dan yang akan saya tanyakan eh, masalah zikir ini kan baca misalnya subhanallah walhamdulillah Wallahu ilaha Wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh tidak itu sambil dinyanyikan gitu tuh. Hanya gitu yang ditanyakan ya. sama saya itu ya. Dilakukan ya. gitu ya dikirnya. Ya, Boleh tidak ya. hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Ibu Basmalah ya. ya. Ibu lahir di Mekah, Bu. Ibu lahir di Mekah. Enggak, soalnya di, di Mekah ada kampung namanya Mas Falah ya. <laughs> Mas Falah. Waktu haya ala sholah, haya ala falah itu sih. Oh, haya ala sholah. Saya nah, kata ibunya kalau saya itu memang ibunya dari Pandeglang, bapak dari Mantakannya. oh. Anyar. Oh. Kirain dari Misfalah ya. Saya kira dari Falah karena iya. dari Falah iya. Jadi ya. jadi ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Uh, uh, pertama adalah zikir itu zikir itu harus diniatkan karena Allah minta ridho Allah, cari ridho Allah. Dibaca, pahala pasti ada. Yang namanya tasbih dua kata aja subhanallah umil oh, mizan. Khafifatan ala lisan, saqilatan al mizan. Dua kata kita sebut subhanallah di lidahnya enteng, gampang, mudah sekali tapi begitu nanti pahalanya ditimbang berat. Makanya perbanyak terus subha, subhanallah. Apalagi diterlanjutkan, diteruskan. Dan manfaatnya, az-zikru awlullah laka tatlubuh. Zikir itu akan mempercepat diterimanya doa. Oh, jadi kalau memang kita berzikir, Bu, kemudian berdoa, berdoa diawali dengan zikir lebih cepat diterimanya oleh Allah daripada doa langsung. Makanya berzikir terus. Tapi Nah, jadi masalahnya itu yang mau saya jelaskan. Jadi yang pertama karena Allah. Karena karena Allah. Kalau soal lagu, saya ingat hadis Nabi yang mana dan berperan Nabi Quran ini. Quran sendiri harus dilagukan. ya supaya bagus, Gak boleh baca Quran sembarangan. Ya, yang bagus. Saya pernah kuliah juga ya guru saya itu hafal Quran kalau kita membaca Quran sembarangan aja itu dia marah malam lam yataghanna nabi Quran falaisa Jadi Quran itu juga kalau dibacanya dengan bagus, dengan lagu dan naham dan tajwid yang bagus, oh lebih dicintai tentunya. Jadi kalau ibu tadi begitu membaca zikir, tasbih dengan lagu misalnya, asal niatnya ikhlas karena Allah, pasti Allah akan cinta. Pasti Allah akan, akan boleh. Yang nggak boleh, yang nggak boleh adalah belagu belagu. Kalau orang Jakarta bilang belagu itu sombong dah. Sombong, hmm. belagu loh gitu. Jadi boleh-boleh saja asal niatnya ikhlas karena karena Allah. Jadi boleh ya Ustaz. Boleh. Malam kita akan berkurang. Tapi lagunya yang enakan dikit lah. Oh, iya. Jangan pakai lagu rock terbalik-terbalik begini. Oh, gitu, terbalik yeah. Iya. Ya, ya kan mesti disesuaikan masa. Masa lagu lagu tasbih sama sama lagu nah menter-menter gitu menter-menter wah gitu. ibu ya. ya kalau ya jadi boleh boleh saja ibu ya boleh boleh ya, mudah-mudahan uh, tambah rajin ibu neleng-nengkung neleng-nengkung misalnya sambil nyot apa ya itu cucu ya nah, iya. oh iya iya iya uh, oh, betul oh, betul iya, iya. bagus bagus bagus iya. jadi itu katanya kalau di Solo dulu di Anyer kalau gendong anak pakai neleng nengkung nah. gede gara gede gara apa tuh anak begitu gede begitu jangkung lari terus nggak ke musola musola oh, iya. kalau tapi di sini memang harus nah, terutama waktu gendong cucu gendong anak kan bagus tuh Nah, yang tadi dibacain apa salawat bagus. Ilahilas tulil firdausi al eh pipis. Ya. Udah lanjutkan bu. Ya silakan silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maisaroh jamaah masjid tas, taslim dari majelis taklim dari Gudang Areng, Anyer, Serang. Saya mau bertanya Pak, pertanyaannya sesuai dengan materi yang bawa, yang Bapak tadi uraikan. Begini Pak, kita berdikir kapan saja dan di mana saja. Yang saya tanyakan, apabila kita dalam keadaan kotor gitu Pak karena saya seorang perempuan biasa tiap bulan dalam keadaan kotor head gitu Pak apakah dibolehkan itu untuk berdikir yang kedua berdikir dengan berdoa itu saya tidak tahu artinya Pak apakah itu dikir dan doa kita bisa diterima Pak Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya. Oh, pertanyaannya bagus. Jadi Nabi pernah mengatakan al-haidu wan nufasa'u la yakra'na syai'an minal Qur'an. ya. ya. Orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas itu hendaknya tidak membaca Al-Qur'an. Hendaknya tidak membaca Al-Qur'an. Nah, dalam ilmu fikih alladhi yahrumu alal muhdis yang diharamkan bagi orang yang punya hadas yang sedang kotor bahasa ibu tadi padahal bukan kotor bu itu Allah lagi cinta ya Allah lagi cinta lagi sayang makanya udah istirahat dulu jangan sholat gitu berarti kan lagi disayang ya jadi yang pertama adalah as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hadluhu ya, itu diantaranya yang haram bagi orang yang sedang mens Yang dilarang adalah Sholat, tawaf Megang Quran Dan membawanya Gitu gitu. Tapi kalau ibu zikir boleh Tidak ada larangan Tidak ada larangan Tidak apa Jadi zikir itu baca La ilaha illallah Subhanallah Baca aja Kesian deh ibu-ibu Kalau baca ratu lagi mens sholat nggak boleh baca Quran nggak boleh jadi zikir nanti mulutnya kan nggak pernah menyebut nama Allah rugi dong dalam keadaan seminggu seminggu atau kurang enam hari ya jadi oleh karenanya ibu apalagi kalau mensnya lama mens kan kalau dalam fikih itu kan paling sebentar sehari semalam ya. biasanya 6 sampai tujuh hari paling lama 15 hari oh itu saya walaupun nggak main tahu bu. Saya bimbing aja. Iya, jadi sekalian, ya. jadi gitu. Jadi ibu boleh kalau berzikir dalam keadaan mens, bo boleh. Yang tidak boleh ada membaca Al-Quran. Itu pun masih ada perbedaan. Kalau memang dia seorang guru, guru ngaji yeah. kalau sampai dia tidak membaca Quran pengajiannya bisa libur dan pre itu masih dapat dispensasi dan rukhsah. Jadi masih bo boleh. Jadi bo ya. boleh. Istisna yang begitu, ya kan? Istisna namanya. Ya. Istisna, pengecualian ya. Kan? Hmm. Itu kalau seorang guru masih muda dia berhalangan, kemudian dia ngajar Quran. Kalau dia tidak baca, pengajiannya libur, kan jadi rugi. Sedangkan muridnya ada 7.727. Hmm. Kasihan. Ya, ya. <laughs> ya, Berapa ya? 7.727. Lupa. <laughs> boleh ngaparin dari rumah <laughs> biasanya begitu. Jadi boleh ya Ibu ya? Ibu terima kasih. Mudah-mudahan uh, jadi seperti itu Ustaz ya, ya. Jadi boleh. Hmm. Boleh ya. Jadi masalah megang Quran tadi tuh kalau misalnya Pegang Bu, pegang mic-nya Bu. Pegang mic-nya. Kalau ada yang tercecer misalnya untuk memperbaiki harus ambil wudhu aja itu. Ya, kalau kalau itu lain atau namanya pengecualian lagi. Iya. Ah, istilahnya <laughs> kalau kita baca Muraqil Ubudiyahnya Imam Ghazali ya, kitab Muragil Ubudiyahnya ya. Imam Ghazali itu Syekh Nawawi tentu juga yang syarahnya kemudian salah satu tanda orang yang e, bisa murtad ketika ngelihat secaran Al-Qur'an di tempat yang tidak pantas dia tidak mau ya. mengamankan ke ya. tempat jadi walaupun dalam keadaan mens kemudian dia ambil kemudian di tempat ditaruh itu jadi boleh itu jadi pertanyaannya Nah, jadi boleh boleh boleh bu ya Eh, jadi istisna lagi. Jadi ibu sekalian seperti itu. Terima kasih. Baik, udah ya pertanyaan-pertanyaannya udah uh, Ustaz terjawab, Ibu juga udah terjawab, Ibu juga sudah terjawab tuntas. Baik, namun pemirsa dan juga saudara-saudara kami di studio mengharukan sekali di pagi hari ini. Waktu juga yang akan memisahkan kita. Insya Allah kita bisa bertemu dengan acara eh, majlis Taklim Mimbar Nurul Salam yang akan datang dan jangan ada yang bolos-bolos ya ngaji zikir di mana saja di rumah di rumah kita insya Allah kalau ada zikir tadi Ustaz katakan akan dikelilingi oleh para malaikat baiklah eh, pemirsa demikian kita dengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Mahfud kami silakan para pemirsa dan ibu-ibu yang ada di studio Zikir adalah ingat kepada Allah, menyebut Allah. Orang yang berzikir kepada Allah akan diingat oleh Allah. Berzikirlah kepada Allah di mana dan kapan saja kita berada. Zikir itu harus dilakukan tidak pernah di saat-saat tertentu saja. Di saat-saat kita kepepet saja. Tapi harus dilakukan fi kulli anin wa awanin di setiap saat dan waktu dan tempat. Ya mudah-mudahan pagi, petang kita terus berzikir kepada Allah. Terlalu banyak manfaat dan keutamaan zikir. Tapi di antaranya yang kita ingat tadi adalah orang-orang yang zikir akan mendatangkan ketenangan dalam hatinya. Orang-orang zikir akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Akan didaungi oleh rahmat Allah kasih sayang Allah dan orang yang sering berzikir akan dijauhkan dari godaan-godaan setan dan orang yang berzikir akan dipercepat penerimaan doanya oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terakhir ibu sekalian, namun zikir itu tidak hanya sebatas di mulut saja harus diaktualisasikan harus diekspresikan harus dijabarkan dalam ke keseharian kita kalau kita sudah membaca la ilaha illallah misalnya kita harus mengakui bahwa Tuhan itu Allah tidak ada Tuhan selain Allah kita ini hamba Allah dan kalau kita ini hamba Allah kita harus nurut patuh, tunduk kepada Allah sesuai dengan arti dan pengertian Islam itu sendiri. Al-Islamu wal khudu' wal inqiyad. Yang namanya Islam adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka segala apa yang ditentukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kita akan berusaha melakukannya dan apa yang dilarang oleh Allah, kita berupaya untuk menjauhkannya sehingga kita akan menjadi orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin adalah orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Janji Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi ini semua beriman dan bertakwa kepada Allah, pada benar, pada zikir kepada Allah, pada berdoa kepada Allah, pada nurut kepada Allah, maka pintu-pintu berkah dibukakan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Namun sayang kata Allah, walakin kadzabu, mereka bohong, mereka dusta, zikir dan ingatnya kepada Allah waktu di majlis taim saja. Waktu di kepepet dan sakit saja, tapi ketika saat-saat tertentu dia lupa kepada Allah sehingga tak fa'akhadnahum bima yang sibuk kami beri petaka dan bencana dengan sebab perbuatan mereka sendiri nauzubillah min akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan berkah tapi hidayah kepada kita Allah jadikan hati kita bersyukur jadikan lidah kita berzikir kepada Allah badan kita selalu kita tuangkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan memperoleh bahagia dunia, bahagia di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atsim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته